Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwani fillah, pada kesempatan uh, hari ini sebagaimana biasa kita mengkaji tauhid dan pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang uh, tentang alasan maslahat dakwah bahwa itu bukan menjadi alasan yang bisa melegalkan kemusyrikan atau kekafiran. Uh, pada kesempatan uh, hari ini saya akan mengkaji uh, risalah karena materi-materi yang utama sudah uh, sudah saya rasa cukup itu kan di sini uh, saya akan mengkaji risalah yang alhamdulillah risalah ini uh, telah apa telah diakui oleh para umar daulah Islamiyah dan risalah ini uh, risalah yang saya tulis sendiri kaitan dengan khulasoh khulasoh ringkasan tentang keyakinan yang kita anut dan yang kita dakwahkan di tengah masyarakat ini. Risalah ini sudah uh, dikirim ke Daulah Islamiyah dan mendapatkan uh, tanggapan yang sangat baik sekali, baik dari uh, Umaro ataupun dari yang lainnya. <clears throat> Dalam risalah ini saya memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi ba'du ma nadinu bihi min masail tauhid wa nanshuruhu fi awsati syabab fi Indonesia. Ini adalah sebagian apa yang kami anut dari permasalahan-permasalahan tauhid dan yang kami sebarkan di kalangan para pemuda di Indonesia naqulu ba'dal hamdi wassana 'ala Allahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah. kami katakan setelah memuji dan menyanjung Allah dan setelah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah saw Yang pertama, nara biwujubi tauhidillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi faman ja'ala syai'an minar rububiyati li ghairillahi fahuwa kafirun كمن جعل حق التشريع لمجلس النواب ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر سواء كان عابدا أو فاسقا وسواء كان مقصوده صالحا أو فاسدا ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم wa man الله bi syai'in min khalqihi fahuwa kafirun wa man syabbaha makhluqan bil khaliqi fahuwa kafirun wa man za'ama anna Allah halla fi khalqihi aw fi ba'din Poin pertama dalam uh, keyakinan yang ditulis dalam risalah ini, yang pertama, kami meyakini wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Sehingga barang siapa menjadikan sesuatu dari rububiyah kepada selain Allah, maka dia kafir seperti orang yang menjadikan hak tasyri, hak pembuatan hukum bagi para anggota parlemen. Dan barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir, baik dia itu ahli ibadah ataupun orang fasik, dan sama saja baik niatnya itu baik ataupun niatnya buruk, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, saum, dan dia mengaku muslim. Dan barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir, dan barang siapa menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq, maka dia kafir. Dan barang siapa mengklaim bahwa Allah menyatu, menempati pada makhluknya atau pada sebagian makhluknya, maka dia kafir. Poin pertama di sini adalah kita meyakini wajibnya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Ini adalah hal yang ma'ruf karena e, mentauhidkan Allah, tauhid, tauhidullah adalah ifradullah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid rububiyah adalah tau, di antara orang-orang sebagian orang musyrik mereka mengakui tauhid tauhid rububiyah ini. Dan pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka menjawab Allah. Orang-orang musyrik dahulu banyak di antara mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa la ilaha illallah, mereka mengingkarinya. Seandainya la ilaha illallah itu maknanya adalah la khaliqa illallah, seperti yang diklaim oleh sebagian firqah-firqah yang sesat yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah makna penafsiran, pemaknaan yang batil. Karena seandainya makna la ilaha illallah adalah khaliqa illallah, tentu orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Arab tidak akan menolak dakwah la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan mereka meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Akan tetapi dikarenakan mereka paham bahwa makna la ilaha illallah itu bukan makna bukan berarti la khaliqa la khaliqa illallah akan tapi la ma'budu bihaqqin illallah maka mereka menolaknya. Jadi mereka menolak karena paham makna la ilaha illallah itu bukan la khaliqa illallah. Jadi e, sebagian kelompok atau dalam buku-buku eh, apa akidah firqah-firqah tertentu, mereka mengartikan la ilaha illallah sebagai la khaliqa illallah. Itu adalah pemahaman yang salah total. Yang seandainya itu dianut berarti orang-orang musyrik Quraisy juga mereka adalah orang muslim, mereka orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Dikarenakan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan. Tapi tatkala mereka tahu bahwa la ilaha illallah itu adalah makna bukan la khaliqa illallah akan tapi la ma'budu bihaqqin illallah maka mereka menolak la ilaha illallah dengan mengatakan a inna la tariku alihatina li syairin majnun apakah kami meninggalkan ilah-ilah kami karena penyair yang gila jadi mereka paham wa makna la ilaha illallah harus meninggalkan alihah mereka yang selama ini. Dan mereka paham juga bahwa la ilaha illallah adalah menuntut kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah diri kepada Allah juga berserah diri kepada selain Allah, dia bukan orang muslim. Faman istaslama lillahi wa li fahuwa musyrikun. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah juga kepada selain Allah, maka dia musyrik seperti orang berdoa kepada Allah, salat kepada Allah. Tapi apa? Memasrahkan pengaturan hukum kepada togut Rela dengan hukum togut Atau orang salat, zakat, saum kepada Allah tapi menyembelih tumbal untuk selain Allah. Itu orang yang istislam kepada Allah juga kepada selain Allah. Dia orang musyrik. Sedangkan orang yang tidak mau istislam kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, dia bukan orang musyrik, dia bukan orang muslim, tapi dia orang mustakbir. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Tidak mau ibadah kepada Allah, dia namanya mustakbir. Orang yang menyombongkan diri. Dan orang yang menyombongkan diri itu adalah orang kafir. Ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Tentu aku memperkenankan doa kalian. Sesungguhnya orang yang menolak dari ibadah kepadaku akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang mustakbir, menyombongkan diri tidak mau ibadah kepada Allah, akan masuk neraka dalam keadaan hina. Orang muslim yang memiliki tauhid, seandainya dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang dia lakukan, akan tapi tidak dihinakan. Tidak dihinakan, tapi mendapatkan azab yang pedih, ya, azab yang besar tapi tidak mendapatkan azab yang menghinakan. Makanya azabun muhin, kalau ada dalam Al-Quran azabun muhin itu buat orang kafir. Tapi kalau azabun azim, azabun alim itu buat orang kafir, juga buat orang muslim. Tadi dakhirin dalam keadaan hina itu buat eh, orang-orang uh, kafir. Makanya orang mustakbir itu adalah uh, kafir. Makanya Orang yang mau ya tidak mau ibadah, orang yang beribadah kepada Allah, istisam kepada Allah, juga istisam kepada selain Allah, dia musyrik. Sedangkan Allah tidak mengampuni dosa penyekutukan penyekutuan terhadapnya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan orang yang tidak mau ibadah kepada Allah namanya mustakbir. Sedangkan mustakbir itu adalah uh, kafir juga Fal musyrik wal mustakbir kafiran. Orang mustakbir dan musyrik itu dua-duanya orang kafir. Makanya iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam, sujud tahiyah. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia apa? Aba wastakbara, menolak dan menyombongkan diri dan tergolong kaum yang kafir. Kafir karena istikbarnya bukan karena menyekutukan karena iblis tidak mengibadati uh, yang lain tapi dia menolak ibadah kepada Allah menolak tunduk kepada Allah sedangkan orang muslim adalah orang yang ibadah hanya kepada Allah istislam hanya kepada Allah itu namanya orang muslim jadi faman istaslama lillah wali ghairihi fahuwa musyrikun wa man lam yastaslim lillahi fahuwa mustakbirun fal musyrik fal musyrik wal mustakbir kilahuma kafirani orang yang eh, istisam kepada Allah dan kepada selain Allah itu adalah musyrik orang yang tidak mau istislam kepada Allah adalah mustakbir keduanya adalah orang kafir sedangkan orang muslim adalah orang yang istislam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Nah itu yang dituntut oleh la ilaha illallah yang didakwahkan oleh para rasul. Jadi ketika orang-orang kafir mereka mengtauhidkan rububiyah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah sebagai hujjah untuk mentauhidkan uluhiyah. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal min qablikum." Hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadahlah, ibadatilah Rob kalian yang telah menciptakan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengakuan orang-orang musyrik bahwa Allah sebagai sang pencipta, Allah menjadikan pengakuan mereka itu sebagai hujah untuk menghujah mereka supaya mau mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid rububiyah itu adalah hujjah terhadap tauhid uluhiyah. Allah menjadikan tauhid rububiyah sebagai hujjah. Jadi tauhid rububiyah itu apa? Memestikan untuk mentauhidkan uluhiyah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, ibadatlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Makanya keburukan syirik adalah dikarenakan orang mengaku bahwa Allah sebagai sang pencipta tapi malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayu zambi a'zam, Rasul mengatakan apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa apa yang paling besar? Kata Rasul, engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi semestinya penciptaan, pengakuan terhadap penciptaan itu menjadi apa? dorongan untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang musyrik itu tidak memiliki akal, tidak memiliki akal sehat, tidak memiliki e, fitrah yang lurus sehingga mereka tidak mau berdalil dengan akal mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak apa? mengatakan afala ta'qilun, afala tazakkarun. Allah menyebutkan orang kafir apa? Mereka apa? E, tidak punya akal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya kami mendengar dan kami berakal, tentu kami tidak akan menjadi calon penghuni neraka. Artinya orang kafir itu tidak tidak mendengar istima e, sima yang masuk ke dalam hati yang mendorong orang untuk inqiyad. Tapi kalau simak telinga mereka mendengar, tapi simak hati yang mendorong untuk inqiyad mereka tidak ada. Begitu juga al-aqlu. Al-aqlu itu di hati, akal itu di di dada. Orang berpikir dengan hati. Yang ada di kepala itu adalah otak. Nah, orang kafir itu tidak punya akal karena mereka tidak mau menggunakan akal sehat mereka untuk apa? Untuk e, untuk e, jadi dalil di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya pengakuan mereka terhadap rububiyah, pengakuan mereka bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dunia ini semestinya mendorong mereka hanya ibadah kepada Allah dan hanya mau tunduk kepada hukum Allah. Tapi orang-orang kafir mereka apa? Tidak mau berhujah tidak mau pakai akal sehingga Allah menyebut mereka tidak punya akal. Jadi tauhid rububiyah itu memastikan untuk mentauhidkan uluhiyah. Kemudian juga mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Asma Allah, asma Allah memiliki asma dan memiliki sifat sifat Allah itu lebih banyak daripada asma. Karena setiap asma Allah mengandung sifat. Allah namanya As-Sami. As-Sami. Sifatnya As-Sam'u. Allah maha mendengar berarti sifatnya mendengar. Al-Basir maha melihat berarti sifatnya Al-Basar. Al-Qadir maha kuasa sifatnya adalah kudro Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat itu nama Allah punya sifat-sifat yang kaitan dengan sifat khabariyah. Seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki kodam, Allah marah, Allah uh, apa uh, melaknat, Allah uh, apa takjub, Allah tertawa. Tapi kan tidak itu tidak menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu lebih banyak dari nama. Dan nama Allah pun kita tidak mengetahui jumlahnya karena yang hanya mengetahui jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man jannah, itu bukan pembatasan kepada 99. Karena teksnya innalillahi as innalillahi is uh, eh, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah itu memiliki 99 nama yang barang siapa mengihsoknya, mengihsok itu menghafalnya, memahaminya, dan beramal sesuai dengan tuntutannya, maka dijamin masuk surga. Di sini kita paham dalam ilmu nahu, dalam ilmu nahu, ketika uh, jumlah ya jumlah setelah isim nakiroh itu adalah sifat. Di sini man ahsoha itu adalah sifat uh, jumlah jumlah. Sedangkan isman adalah isim nakiroh. Jumlah setelah isim nakiroh itu adalah sifat. Sehingga maknanya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa mengihsonya maka pasti masuk surga. Jadi masuk surga yang Allah janjikan kepada eh, itu dijanjikan kepada orang yang apa mengihsa 99 nama tersebut bukan artinya Allah hanya memiliki 99 nama tapi yang 99 nama itu adalah nama yang disiapkan oleh Allah barang bagi orang yang siapa yang mengihsanya pasti masuk surga. Jadi e, itu bukan pembatasan karena teks hadisnya ada sifatnya. Seperti gini contohnya. E, saya memiliki uang satu juta yang barang siapa bisa menyediakan e, mobil sewaan buat saya, maka saya kasih ini uang ini. Itu kan artinya bukan saya hanya punya uang satu juta, tapi maksudnya uang satu juta itu uang yang disiapkan untuk apa kalimat tadi, untuk orang yang apa e, mau menyediakan mobil sewaan. Ya, semacam itu. Jadi tadi juga 99 nama itu bukan pembatasan, bukan artinya tidak ada nama lagi bagi Allah selain nama itu, tapi ada nama-nama yang lain cuma yang 99 itu yang di ditetapkan bagi orang yang mengihsolnya pasti masuk surga. Apalagi ada hadis yang e, mengukuhkan bahwa ada nama-nama yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam hadis tentang e, apa? Allahumma ini as'aluka bi kulismin ismin huwalak. Allahumma inni abduka wa abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au uh, alam tahu ahadan min khalqik au tahu fi kitabik au ista'sarta bihi fi al ghaibi indak kan di sini uh, ya Allah aku mohon kepada engkau dengan nama yang dengannya engkau menama, menamai diri engkau dengannya atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu dan nama yang engkau ajarkan kepada nabimu atau nama nama yang hanya engkau sajalah yang mengetahuinya. Di sini ada nama-nama yang ada dalam Alkitab, ada nama yang Allah ajarkan kepada Rasul, ada nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Sedangkan yang kita ketahui dari nama-nama Allah itu hanya yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sedangkan yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah saja lebih dari dari 99 nama sebagaimana yang dilakukan istiqro oleh para ulama. Itu yang ada di hadapan kita dalam Alkitab As-Sunnah ada lebih dari 99 asma Allah. Apalagi dengan nama-nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Berarti nama Allah itu tidak tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap nama mengandung sifat sedangkan e, ada sifat-sifat yang e, e, yang bukan diambil dari nama, berarti sifat itu jumlahnya lebih banyak daripada asma dan kita mengimaninya Wa Allah memiliki asma dan sifat yang e, layak dengan keagungan dan kesuciannya. Sehingga di sini paman ja'ala syai'an minar rububiyyati li ghairillah fahuwa kafirun. Barang siapa menjadikan sesuatu dari rububiyah kepada selain Allah maka dia kafir seperti orang yang menjadikan hak tasyri bagi para anggota parlemen. Karena Allah mengatakan inil hukmu illa lil hak menetapkan hukum hanya di tangan Allah. Hak pembuatan hukum adalah hak yang berkaitan dengan penciptaan. Allah yang menciptakan, Allah yang berhak menetapkan hukum, Allah yang berhak memerintah dan melarang. Ala lahul khalqu wal amru ingatlah. Penciptaan dan perintah hanya milik Allah. Dikarenakan Allah tidak pernah tidak melibatkan satu makhluk pun di dalam penciptaan, maka Allah tidak memperkenankan satu makhluk pun di dalam hukumnya dalam menetapkan hukum wala yusyriku fi hukmihi ahada dan dia tidak menyertakan seorang pun dalam hukumnya. Sehingga ketika ada orang mengklaim ada pencipta selain Allah, maka dia kafir. Maka begitu juga ketika ada orang yang mengklaim bahwa ada yang berhak membuat hukum dan uh, hukum dan syariat atau undang-undang selain Allah, maka dia kafir. Ketika ada orang mengklaim bahwa dirinya adalah e, men, e, menciptakan pencipta selain Allah, maka dia e, telah memposisikan dirinya sebagai Rob. Maka begitu juga ketika ada orang yang mengklaim bahwa dirinya orang atau lembaga yang berhak membuat hukum dan undang-undang, berarti telah memposisikan dirinya sebagai Rob, sebagaimana yang sering disampaikan darinya dalam surat an atau ayat 31 ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma Juga tafsir Nabi dalam hadis Adi Ibnu Hatim yang menjelaskan tentang makna ibadah atau pentuhanan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrat, Nasara terhadap para ahbar dan ruhman adalah apa? Tashri penyandaran tasyri, tahlil, tahrim, tahrim kepada para arbab itu. Dan bentuk kemusyrikan mereka adalah mentaati para ahbar tersebut dalam hukum-hukum yang mereka buat. Alaysa yuhillu nama haramallah. Alaysa yuhillu nama haramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallahu tuharrimunahu bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikut menghalalkan bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian ikut mengharamkan Adi nah, mengatakan bala ya kata Rasul fatilka ibadatuhum itu bentuk peribadatan kepada ahbar dan ruban dan itulah yang dilakukan oleh para anggota parlemen pada zaman sekarang bila saja tadi para ahbar itu kan para ahli ilmu, rohban, para ahli ibadah ketika mereka mengklaim dirinya sebagai pembuat hukum, mereka kafir, status mereka sebagai ulama dan ahli ibadah tidak menjadi penghalang dari dikafirkan, begitu juga status para aktivis islamiyin yang menjadi para anggota parlemen demokrasi, mereka apa? Telah merampas hak khusus Allah yaitu hak tasri sehingga mereka adalah disebut arbab mereka adalah syuraka mereka adalah tagut mereka adalah awliya syaitan jadi mereka orang yang menyandarkan hak tasri itu karena kaitan dengan uh, rububiyah karena uh, hukum ini memiliki tiga kaitan. Ada kaitan dengan tauhid rububiyahnya, yaitu kaitan dengan uh, Allah sebagai sang pengatur yang berhak membuat hukum, juga kaitan dengan tauhid uluhiyah uh, uluhiyahnya. Tauhid uluhiyahnya dari sisi apa? Dari sisi ketaatan, ketaatan makhluk terhadap eh, manusia terhadap si pembuat hukum itu kaitan dengan tauhid uluhiyah atau ah Kemudian kaitan dengan tauhid eh, pelanggaran dalam tauhid asma dan sifat di mana eh, Allah adalah yang menetapkan syariat, Allah adalah musyarri. Allah adalah musyarri yang membuat syariat, yang membuat hukum, yang menetapkan hukum dan para anggota parlemen mereka menyebut diri sebagai musyarriin, sebagai para pembuat hukum. Makanya dewan mereka disebut sebagai dewan apa hayah tashri'iyah lembaga legislatif lembaga yang berhak membuat hukum. Jadi uh, dalam syirik hukum ini, syirik demokrasi ini, dalam syirik parlemen demokrasi ini adalah syirik dalam tauhid uluhiyah, rububiyah juga dalam asma dan sifat. Makanya kalau di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab kalau antum baca Eh, berita-berita yang di bahasa Arab tentang para anggota parlemen mereka menyebutnya sebagai apa? Musyarri fulan itu kan, musyarri fulan. Kemudian man sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun sawa'un kana 'abidan aw fasiqan wa sawa'un kana maqsuduhu salihan aw dan barang siapa memalingkan satu macam dari ibadah itu kepada selain Allah maka dia musyrik kafir baik ahli ibadah maupun orang fasik sama saja dia itu apa niatnya baik maupun niatnya buruk dan walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah dia sholat, saum dan mengaku muslim. ya Ya, barang siapa e, memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik dia kafir baik status orang yang melakukannya itu apa dia ahli ibadah maksudnya orang yang dikenal di masyarakat orang solih atau orang fasik orang preman atau orang jalanan sama saja niatnya baik atau niatnya buruk karena kemusyrikan itu tidak mengenal status. Sebagaimana kalau orang mencuri, baik dia e, orang yang rajin ke masjid atau orang yang suka di jalanan, kalau mencuri sebut pencuri. Begitu juga orang yang e, mencuri niatnya baik disebut pencuri, niatnya buruk juga disebut pencuri. Begitu juga syirik ketika orang melakukannya orang yang suka sholat di masjid dia musyrik orang yang fasik juga musyrik niatnya baik juga musyrik, niatnya buruk juga musyrik. Dan walaupun dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah, salat, saum dan mengaku muslim. Jadi tidak ada pengaruhnya. Selagi orang melakukan kemusyrikan apa? Amdan sengaja, mukhtaran lagi tidak dipaksa, tidak mukroh dengan ikroh, mulji, maka dia apa? Musyrik, kafir, walaupun tidak ada hujjah. Walaupun tidak ada hujjah. Walaupun zaman fatrah sekalipun. Orang melakukan kemusyrikan, dia musyrik. Baik ada hujjah maupun tidak ada hujjah. Secara hukum dunia dihukumi sama dengan hukum orang-orang kafir. Kalau untuk hukum-hukum dunia, konsekuensi hukum dunia. Akan tapi kaitan dengan hukum akhirat itu yang nanti e, kaitan dengan masalah ada dan tidaknya hujjah. Tapi hukum dunia, orang yang melakukan kemusyrikan, dia musyrik dan statusnya disamakan dengan status orang kafir dalam hukum dunia. Adapun kaitan dengan akhirat, maka orang yang belum mendapatkan hujjah di dunia, maka dia akan diberikan hujjah nanti di arasat al-qiyamah di e, apa di hari kiamat. Jadi tidak ada pernyataan kalau orang berbuat syirik sebelum kita ponis musyrik atau kafir dikatakan sudah sudah tegak hujah belum terhadap dia. Itu tidak ada pernyataan seperti itu. Karena orang yang berbuat syirik, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, dia musyrik bukan muslim. Makanya kalau orang-orang zaman sekarang ketika mereka mengatakan oh si Pulan tidak boleh kita katakan musyrik karena belum tegak hujah walaupun perbuatannya syirik akbar tapi orangnya tidak kita katakan musyrik itu pernyataan yang sesat yang tidak ada landasannya termasuk muhdas dalam din ini hal yang bid'ah hal yang baru dalam din ini kemudian selanjutnya waman اللَّهَ bisyai'in min khalqihi fahuwa kafir. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang apa e, seperti Allah. Orang musyabihat mereka adalah kafir. Dan para orang-orang yang menyamakan para anggota dewan, anggota parlemen, mereka juga musyabihah dikarenakan menyamakan para anggota parlemen itu dengan Allah dari sisi apa? Dari sisi keberhakan pembuatan hukum. Mereka musyabihah. Mereka kafir. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Dan begitu juga sebaliknya orang yang menyamakan uh, makhluk dengan al-khaliq maka dia kafir. Dan orang-orang musyabihat zaman sekarang adalah tadi para anggota parlemen atau orang para pengusung demokrasi di mana mereka menyamakan makhluk yaitu para anggota parlemen dengan al-khaliq dari daripada eh, salah satu sifat Allah itu apa kaitan dengan masalah tasyri'? Masalah tasyri'. Mereka musyabihat menyamakan makhluk dengan al-khaliq dalam sifat keberhakan membuat hukum. Maka status mereka apa? Kafir. Kemudian ومن زعم أن الله حل في خلقه أو في بعض من خلقه فهو kafir. Barang siapa mengklaim bahwa Allah apa e, menempati pada jasad makhluknya atau sebagian makhluknya maka dia kafir. Seperti ajaran Ibnu Arabi, Ibnu Farid, orang-orang wihdatul wujud, ahlul hulul wal itihad yang mengatakan bahwa Allah itu apa? e, menyatu pada makhluknya. Makanya para ulama sepakat ya, atas kekafiran orang yang mengatakan bahwa Allah apa menyatu pada makhluknya. Makanya orang-orang wahidatul wujud mereka itu apa menganggap kenapa mereka menggu, sampai pada akhirnya mereka menggugurkan ibadah sehingga mereka tidak sholat lagi, tidak zakat lagi, tidak saum lagi tidak dan hal-hal yang haram pun mereka tidak terikat pengharaman dengannya karena ketika mengklaim bahwa makhluk bahwa Allah telah menyatu pada makhluk berarti dirinya telah menjadi apa? Allah sedangkan al-khaliq itu tidak terikat dengan perintah dan larangan. Makanya tidak aneh kalau kita di negeri ini eh, apa orang-orang wahdatul wujud mereka eh, apa mengatakan bahwa kalau orang sudah sampai derajat apa hakikat ma'rifat sudah tidak terikat dengan apa taklif syariat sehingga tidak wajib saat lagi zakat hal-hal yang haram yang mereka lakukan tidak boleh kita e, apa larang karena itu e, sudah mencapai e, apa hakikat ma'rifat itu karena apa anggapan tadi munculnya dari ahlul hulul wal itihad wahidatul wujud sehingga pada ujungnya mereka mentaktil syariat ini, menggugurkan syariat ini. Makanya ulama mengkafirkan Ibnu Arabi, Ibnu Farid yang mengatakan eh, wa mal kalbu illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fil kanaisi. Anjing itu tidak lain adalah Tuhan kami dan Allah itu tidak lain adalah eh, apa pendeta yang ada dalam gereja. Karena tadi mereka mengklaim bahwa Allah menyatu pada semua makhluknya otomatis makhluk apapun yang hina termasuk orang kafir adalah jelmaan Allah. Ta'alallahu amma yaqulu az-zalimuna uluwan kabira. Maha Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. <coughs> Iya. yeah. Uh, jadi orang yang mengklaim bahwa Allah menyatu pada sebagian makhluknya atau pada makhluk-makhluknya maka uh, kafir. Seperti ajaran Ibnu Arabi dan yang lainnya. Kemudian wa na'taqidu anna anna lillahi ta'ala asma'an wa sifatin taliqu bi jalalihi nusbitu sifati kama waradat min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tashbihin wala tamsilin wala takyif fa ma'ani sifati ma'lumatun wal kaifiyatu majhulatun was su'alu anha bid'atun kami meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang pantas layak dengan keagungannya di mana kami menetapkan sifat-sifat sebagaimana uh, yang ada dalam nusus tanpa tahrif, ta'til, tasbih tamsil, takyif. Di mana makna-makna sifat itu diketahui tapi kaifiahnya tidak diketahui sedangkan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Di sini kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang layak, yang pantas sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang layak dengan keagungan Allah. Allah memiliki tangan. Tangan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan Allah memiliki tangan, tidak boleh mengatakan tangan seperti ini, tapi kita katakan tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menetapkan sifat-sifat itu seperti apa adanya. Nah, mati kita menetapkan Allah kudrah ya. Allah uh, as, uh, memiliki sifat asma basar, Allah tertawa, Allah takjub, Allah uh, marah, Allah melaknat, Allah murka. Itu sifat-sifat. Kita menetapkan e, seperti apa adanya sesuai dengan makna yang dipahami dalam bahasa Arab. Allah mencintai ya. Sebagaimana yang dipahami secara bahasa Arab karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kita memahami sesuai dengan bahasa yang ada. Tanpa apa? Tanpa tahrif, tanpa tahrif tahrif itu kadang mereka menyebutnya takwil karena takwil itu kalimat yang hak tapi yang dilakukan oleh mereka bukan takwil tapi tahrif memalingkan dari makna yang sebenarnya seperti e, tangan Allah diartikan kudroh atau keku eh, diartikan kekuasaan Allah istiwa diartikan istilah jadi tanpa tahrif memalingkan dari makna yang sebenarnya Allah memiliki tangan tangan kita paham secara bahasa Arab tangan akan tapi tangan yang tidak sama dengan makhluk tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala Allah tertawa tertawa yang layak dengan keagungannya tidak sama dengan e, tertawanya makhluk Allah mencintai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan mencintainya makhluk. Dan begitu semua sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan tanpa memalingkan dari makna yang sebenarnya. Wala ta'til dan tanpa ta'til itu menggugurkan sifat. Menggugurkan sifat, meniadakan sifat secara total, itu ta'til. Orang-orang Eh, di antara firqah-firqah yang sesat itu ada firqah yang menetapkan nama tapi menafikan sifat. Mereka mengatakan Allah As-Sami memiliki nama As-Sami yang maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Sami'un bila sam'in, basirun bila basorin, qadirun bila kudrotin Itu mereka mu'attilah, Menta'atil orang mu'atilah orang-orang yang mentaktil nama-nama Allah itu mereka e, menganggap menganggap bahwa zahir e, nas tentang asma dan sifat itu mengandung tasbih penyerupaan dengan makhluk. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang mu'atilah tidak mentaktil sifat Allah kecuali setelah meyakini bahwa zohir nas Al-Quran atau hadis tentang sifat Allah itu mengandung unsur tasbih. Mereka meyakini bahwa e, nas-nas yang ada itu mengandung unsur tasbih, penyerupaan sifat Allah dengan makhluk. Makanya mereka lari dari itu, terus akhirnya menggugurkan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus juga wala tasbih tanpa menyerupakan. Menyerupakan wala tamsil dan mempermisalkan, menyamakan tidak ya tidak menyerupakan dengan sifat makhluk atau memperumpamakannya dengan sifat makhluk. Kalau tasbih dan tamsil itu e, menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Seperti tangan orang mengatakan tangan Allah sebagai tangan makhluk itu namanya tasbih atau e, tamsil juga. Tapi kalau wala takyib dan ta, tanpa menetapkan kaifiyah. Kalau kaifiyah itu tangannya seperti ini. Tidak mesti disamakan dengan e, apa e, tangan makhluk. Tapi dia mereka-reka. Jadi kalau takyib itu mereka-reka baik dengan sesuatu yang ada maupun menyamakannya dengan sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau tasbih, kalau tamsil itu menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Tapi kalau takyib, mereka-reka e, dan bisa jadi e, tidak menyamakan dengan sesuatu yang ada, tapi mereka-reka bentuknya seperti ini dan seperti itu. Sehingga yang benar adalah makna sifat itu ma'lumatun diketahui secara e, bahasa. Allah memiliki tangan-tangan. Kita paham secara bahasa tangan adalah tangan Allah bertawa. Kita secara bahasa tahu tertawa. Dan Allah mencintai kita secara bahasa paham mencintai maknanya. Itu secara bahasa-bahasa kita memahaminya dan maknanya diketahui. Tapi apa wal kaifiyah itu majhulatun. Kaifiyahnya, bentuknya, hakikatnya, hakikat tangan Allah bagaimana bentuknya, mendengar Allah dengan apa itu kaifiyah majhulatun tidak diketahui tidak diketahui wasu'alu anha bid'atun dan bertanya tentangnya adalah bid'ah kenapa tidak pernah hal itu dilakukan oleh e, generasi e, terbaik umat ini sedangkan orang-orang yang mengada-ada dalam urusan din ini apa muhdas bid'ah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun sehingga e, bertanya tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Makanya Imam Malik ketika ada orang bertanya tentang istiwa, beliau mengatakan apa? Al-istiwa maklum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Terus beliau menyuruh untuk mengusir si penanya tersebut. Itu e, jadi dalam masalah asma wa sifat kita menetapkan Eh, seperti apa adanya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan makna secara bahasa kita memahaminya, tapi yang tidak kita pahami, yang kita serahkan ilmunya hanya kepada Allah kaitan dengan kaifiyah, kaitan dengan kaifiyah dengan bentuk e, sifat itu yang hanya Allah saja yang mengetahui. Nah, ini mungkin e, materi pada kesempatan siang hari ini. Mungkin sebelum itu Bapak ada pertanyaan. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.